Maka Syekh rahimahullah taala menjelaskan kepada kita sisi-sisi mengapa kita lebih mementingkan terlebih dahulu perkara tauhid dibanding dengan perkara-perkara yang lainnya. Maka kita telah membacakan beberapa poin yang menjadi alasan hal tersebut di antaranya adalah bahwa tauhid adalah merupakan rukun yang paling mendasar di dalam syariatul Islam yang dimana dia adalah rukun yang paling pertama dari rukun-rukun Islam yang lima yang merupakan pondasi-pondasi Islam yaitu syahadalah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah demikian pula yang kedua bahwa tauhid dengan tauhid dengan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah terbedakan seorang muslim dari yang kafir. Naam, sehingga fala yuqtal seorang muslim tidak boleh dibunuh diperangi. Kemudian yang ketiga bahwa tauhid adalah merupakan dakwatu jami'il mursalin, dakwanya seluruh para rasul yang diutus oleh Allah taala dan rasul yang paling pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam dan yang paling terakhir adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat bahwa tauhid adalah merupakan sebab diciptakannya seluruh alam semesta ini dan khususnya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku ciptakan kata Allah jin dan manusia kecuali karena ibadah, karena kemurnian ibadah agar mereka memurnikan ibadah itu hanya kepadaku liabuduni, ay liwahiduni wa yufriduni fil ibadah maknanya adalah tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkan aku mengesahkan aku dalam segala bentuk ibadah dan itu adalah makna daripada tauhid, ifradullahi bil ibadah. Kemudian yang kelima, barakallahu fikum bahwa tauhid mencakup tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat dan seluruh jenis-jenis ibadah. Demikian pula al-hukum yakni berhukum menetapkan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan kandungan daripada tauhid dan telah kita jelaskan barakallahu fikum terkait dengan hal tersebut yang sebagian orang menetapkan adanya tauhid al-hakimiyah tauhid yang keempat setelah tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, mereka menetapkan menetapkan tauhid yang keempat yaitu al-hakimiyah dan ini keliru, tidak benar karena itu adalah kesia-siaan dan para ulama ahlus sunnati wal jamaah bersepakat dengan istiqra wa ta'ammul penelitian dan uh, kajian terhadap Al-Quran dan Sunnah sehingga tersimpulkan bahwa tauhid hanya tiga jenis. Adapun tauhid al-hakimiyah terkait dengan hakimiyah maka dia masuk dari satu sisi kepada tauhid rububiyah dan dia masuk dari sisi yang lain kepada tauhid uluhiyah. Dan telah kita jelaskan barakallahu fikum bahwa sisi dia masuk ke dalam tauhid rububiyah yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang enam menetapkan hukum itu yang membuat undang-undang hukum hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah mengandung merupakan tauhid rububiyah. Adapun dari sisi tauhid uluhiyah bahwa seluruh hamba diperintah oleh Allah taala untuk memurnikan hukum hanya apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini merupakan kandungan daripada tauhid uluhiyah. Kemudian yang keenam barakallahu fikum at-tauhid fil asma'i was sifat muhimun jiddan. <clears throat> Tauhid tentang asma wa sifat ini sangat penting karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan memperkenalkan dirinya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka tauhid asma wa sifat ini adalah tauhid yang sangat penting sekali yang dimana kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan dengan ma'rifatullah. Bagaimana kita mengenal Allah maka tidak ada jalan lain mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya demikian pula mengenal rububiyah tauhid rububiyah yaitu pengaruh-pengaruh dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari alam semesta ini penciptaan langit bumi lautan gunung dan seluruhnya semua itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran kekuasaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan tauhid asma wa sifat adalah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi meninggi di atas arsnya di atas ars atau singgasananya Allah taala yang Allah sebutkan tujuh tempat di dalam Al-Qur'an Ar-Rahman al arsyistawa di antaranya itu dalam surah Toha pada ayat kelima Allah taala yang maha rahman di atas arsnya Allah meninggi dalam makna yang lain Allah Subhanahu wa taala menetap istaqar di atas arsnya. Naam. Maka istiwa dalam merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah merupakan tauhid asma wa sifat. Naam. Demikian pula nama-nama Allah yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliq, Al-Awwal, Wal-Akhir, Al-Batin, dan seterusnya. Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lain yang dikaji oleh para ulama di dalam Al-Quran terdapat nama Allah 81. Naam, adapun di dalam hadis 18 sehingga 99. Naam, itu salah satu penelitian sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Qawaidul Muslah beliau menyebutkan hal tersebut. Naam, akan tetapi nama-nama Allah tidak dibatasi pada 99 saja, tetapi nama-nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Naam, sebagaimana dalam salah satu hadis. Akan tetapi 99 adalah salah satu atau sebagian yang Allah perkenalkan kepada hamba-hambanya. Walillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah dalam hadis Bukhari Muslim bahwa Allah memiliki 99 nama siapa yang menghitungnya <clears throat> maksudnya <clears throat> mempelajarinya, menghafalkannya, beramal dengan kandungan-kandungannya, maka dia dijamin masuk surga. Hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa nama Allah hanya 99 saja. Tetapi itu sebagian yang Allah perkenalkan kepada hambanya. Adapun yang lainnya Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenalkannya dan tidak bisa kita membatasinya. Berdasarkan hadis dalam Sunan Abi Daud ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, <clears throat> Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au <clears throat> 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'farta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi wa ghammi ila akhiri al-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa ya Allah aku memohon kepadamu dengan nama-namamu yang engkau na engkau namakan pada dirimu di dalam Al-Qur'an atau melalui nama-namamu ya Allah yang engkau ajarkan kepada sebagian makhlukmu atau nama-nama yang kau sembunyikan di sisi ilmu gaibmu Nah, maka menunjukkan bahwa nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ada yang Allah sembunyikan dan Allah tidak ajarkan kepada sebagian makhluknya atau sebagian hamba-hambanya. Maka itu menjadi dalil bahwa nama-nama Allah, sifat-sifat Allah tidak terbatas jumlahnya. Yang 99 dalam hadis yang telah kita sibuk sebutkan itu adalah bukan tidak menunjukkan pada batasan. Nah, dari semua nama-nama Allah pasti mengandung sifat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan barakallahu fikum. Maka mengapa kita mendahulukan tauhid dari yang lainnya? Karena tauhid adalah salah satu yang mempelajari tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya yang dikenal dengan tauhid asma wa sifat. Kemudian yang ketujuh tauhid huwa tatawaqqafu alaihi sa'adatul insan wa syaqa'uhu fid darain. Bahwa dengan tauhid sangat menentukan kebahagiaan manusia dan kesengsaraannya di dua negeri. Di negeri ad-dunia dan juga di negeri al-akhirah. Naam, kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang sangat tergantung kepada tauhidnya. Dan ini sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut barakallahu fikum. Di antaranya adalah hadis tentang al-bitaqah kartu bitaqah yang bertuliskan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Di hari kiamat kelak ada hamba-hamba Allah yang memegang kartu bitokoh tersebut. Ketika ditimbang amalan kebaikannya dengan amalan keburukannya, ternyata hamba itu memiliki dosa kejelekan sebesar 99 99 gulungan dosa. Yang satu gulungan itu seperti ya seluas langit dan bumi dosanya saking banyaknya ya 99 gulungan dosa ternyata ketika dosanya diletakkan pada salah satu anak timbangan dan amalan kebaikannya berupa kartu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah diletakkan pada daun timbangan yang lainnya famalat bihinna la ilaha illallah ternyata kartu la ilaha illallah itu mengalahkan ya beratnya dosa 99 gulungan tadi. Nah, di sini menunjukkan barakallahu fikum bahwa dengan tauhid seseorang akan selamat dari siksaan api neraka atau minimalnya dia selamat dari kekalnya api neraka. Nah, kalau dia masuk ke dalam neraka dengan kehendak dari Allah taala, maka dia pasti akan keluar dari neraka tersebut dan akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tauhid. Barakallahu fikum. Naam, adapun di dunia maka dengan tauhid manusia akan berbahagia. Manusia akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka kemenangan bahkan negeri yang makmur Sekian banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Man amila salihan min dakarina untha falanuhiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum wa lanajziyannahum ajrahum Nah, saya terlupakan lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan Barang siapa mengamalkan amalan soleh wa huwa mu'min man amila solehan wahwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah barang siapa yang beramal soleh yang dilandasi dengan keimanan maksudnya dengan tauhid nah amalan-amalan solehnya di atas tauhid barakallahu fikum maka Allah taala akan memberi dia kehidupan yang baik yang bahagia yakni di dunia Adapun di yaumul akhirah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Benar-benar kami akan membalas mereka dengan pahala di yaumul akhirah dengan sebaik-baik pahala dengan sebab amalan mereka tadi yang di atas tauhid. Barakallahu fikum. Maka ayat tersebut menunjukkan bahwa dengan tauhid seseorang akan berbahagia menentukan kebahagiaan atau kesengsaraannya di dua negeri. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'a ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sekali lagi al-iman adalah tauhid. Barakallahu fikum. Allah menjanjikan orang-orang yang bertauhid kemudian membangun amalannya di atas tauhid. La yastakhlifannahum fil ard. Allah janjikan kepada mereka khilafah di muka bumi. Khilafah kemenangan, kekuasaan negeri Islam di muka bumi ini. La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa ladina min qablihim. Sebagaimana Allah telah menegakkan khilafah kekuasaan Islam itu pada orang-orang sebelum mereka. Naam yakni dari para nabi-nabi yang diutus oleh Allah dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Allah menangkan dengan kemenangan negeri yang makmur, yang bahagia karena sebab at-tauhid. Naam, Allah tegakkan khilafah kama stakhlafal ladina min qablihim sebagaimana kami telah tegakkan khilafah Islamiyah dari orang-orang sebelum mereka. Sekali lagi karena sebab tauhid yang kemudian di atas tauhid itu mereka membangun amalan-amalan solehnya. Kemudian Allah Taala mengatakan, "Walayubadilannahum min ba'di khawfihim amna." Kemudian kami ganti rasa takut dengan rasa keamanan. Jadi negeri yang aman, damai, tidak ada ketakutan, ancaman, barakallahu fikum wala yubaddilannahum min ba'di amna ya'budunani wala bi syai'a. Sebabnya karena mereka memurnikan ibadah itu hanya kepadaku yakni tauhid dan tidak mempersyarikatkan aku sedikit pun dengan sesuatu apapun. Demikian Allah taala berfirman di dalam surah An-Nur pada ayat 60 atau 61. Nah, walhasil barakallahu fikum Kenapa kita mementingkan tauhid lebih dari yang lainnya? Di antaranya karena sebabnya dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebahagiaan kepada manusia di negeri dunia wal akhirah dan dengan penyelisihan terhadap tauhid maka manusia akan sengsara di dunia wal akhirah. Naam, demikian pula dengan tauhid Allah taala tegakkan kekuatan, kemenangan khilafah Islamiyah di muka bumi mereka. Nah, Kemudian kata beliau at-tauhid huwa alladhi akhrajal arab min asy-syirki wadh-dhulum wal jahal wal tafarruq ilal adli wal izzati wal ilm wal wihdati wal, wal musawati wal tawhidi. Dengan tauhid Allah taala mengeluarkan orang Arab dari kesyirikan, dari kedoliman, kejahilan dan perpecahan menuju kepada keadilan, kemuliaan, kepada cahaya ilmu, kepada persatuan dan kepada tauhid. Barakallahu fikum. Naam. Tauhid adalah merupakan sebab-sebab keadilan, sebab persatuan dan tanpa tauhid penyelisihan terhadap tauhid adalah merupakan sebab kesyirikan, kedoliman, kejahilan dan perpecahan. Maka jika kita hendak berada di atas keadilan, di atas persatuan, maka wajib kita mewujudkan dan menegakkan tauhid dengan baik, dengan benar para fikum. Maka pasti persatuan keadilan itu akan tegak di muka bumi ini. Kemudian yang kesembilan, at-tauhid huwa alladhi fataha bihil muslimun al-bilad wa anqadhu al-ibad min ibadati tughat ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyan al-muharrafah ila adlil islam al-mahfud dengan tauhid kaum muslimun memenangkan negeri-negerinya dengan tauhid mereka me, mereka tunduk dalam beribadah kepada Allah Naam kepada Allah Subhanahu wa taala dan keluar dari peribadatan kepada tauhid. Nah, mereka keluar dari agama-agama yang muharrafah, agama-agama yang telah dirubah kepada keadilan Islam, agama yang terjaga dan terpelihara dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, at-tauhid huwa alladhi yadfa'ul yadfa'u bil muslim ilal jihad wattadhiyati wal fida' dengan tauhid akan mengantarkan seorang muslim untuk berjihad kepada jihad fisabilillah kepada at-tadhiyah yakni berkorban dan al-fida' Naam, yakni fida adalah tebusan. Barakallahu fikum. Maksudnya dengan tauhid seorang muslim berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan rela, mengorbankan hartanya, waktu, tenaganya, bahkan jiwanya sekalipun karena sebab tauhid. Nah, sehingga tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad melainkan karena sebab tauhidullah. Naam, karena sebab ya bagaimana hamba-hamba Allah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana Nabi saw ketika ditanya tentang jihad fisabilillah, naam, apakah jihad itu adalah orang yang membela negerinya, membela sukunya, membela bangsanya dan sebagainya? Yakni fanatisme kata Nabi saw tidak semua itu. Akan tetapi jihad fisabilillah adalah man qatala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berjihad, berperang di jalan Allah dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, yakni kalimat la ilaha illallah atau tauhid. Maka itulah yang merupakan jihad fisabilillah. Barakallahu fikum. Maka seorang muslim berjihad seorang muslim mengorbankan jiwanya sekalipun harta bendanya adalah karena sebab tauhid. <clears throat> Naam, juga kita berkurban atau tadhiyah yang sebentar lagi insyaallah taala kita akan menegakkannya di bulan Dzulhijjah <clears throat> pada tanggal 10 Zulhijjah kemudian di hari-hari Tashrik pada tanggal 11, 12 dan 13 Hijri, uh, eh, Zulhijjah kita disyariatkan oleh Allah taala untuk berkurban al-udhiyah maka tidaklah kita menegakkannya melainkan dalam rangka mewujudkan tauhid barakallahu fikum Naam. Sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa bukanlah yang Allah Ta'ala lihat dari kurban-kurban kalian itu adalah darah-darah yang kalian alirkan. Tetapi kurban itu adalah yang dilihat oleh Allah dengan niat ketakwaannya yaitu dalam rangka memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menegakkan kurban tersebut. Nah, demikian barakallahu fikum di antara poin yang menjadi sebab mengapa kita lebih mendahulukan at-tauhid dari hal-hal yang lainnya, dari syariat-syariat yang yang lainnya. Nah, kemudian yang ke-11 At-tauhid kata beliau rahimahullah huwa alladhi yuwahhidul arab wal ajam wa yaj'aluhum ummatan wahidah walidhalika lamma wasalat da'watut tauhid allati qama biha al-mujaddidu Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ila biladil hindi an tariqil hujjaj khafal al-injiliz al-injiliz minha li'annaha tuwahidul muslimina jami'an fi aqtaril alam fatukhrijuhum minal biladil lati saytaru 'alaiha lidza rahal injiliz ma'a atba'ihim yuqawimuna da'wat at-tauhid wa 'alaiha yakni ad-da'watul wahabiyah. Naam, dengan tauhid barakallahu mampu menyatukan antara Arab dan Ajam dan menjadikan mereka menjadi umat yang satu Nah, yaitu umatul Islam. walidalika oleh karena itu, lama wasalat da'watut tauhid, tatkala dakwah tauhid telah sampai dan telah ditegakkan oleh al-imam pembaharu Islam adalah Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi yakni di Jaziratul Arab yang ketika itu beliau bersama dengan uh, khalifah atau pimpinan ya Eh, Najd pada waktu itu adalah Muhammad bin Saud rahimahullah maka mereka bersatu antara ulama dan antara umara antara imam alim dengan amir naam terjadi persatuan di antara keduanya barakallahu fikum antara ulama dan umara maka Allah Subhanahu wa taala memenangkan dakwah beliau di Najd sehingga menyebar dakwah tauhid dan mampu memberantas segala bentuk kesyirikan secara khusus di negeri Najd yaitu yang beribu kota sekarang di Riyadh. Barakallahu fikum. Maka ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menyebarkan dakwah tauhid dan bahkan menyebar di negeri-negeri yang lainnya di Sudan, di Yaman, di Mesir dan seterusnya bahkan sampai ke Indonesia. Melalui pedagang-pedagang Yaman, barakallahu fikum, dakwah tauhid sampai ke Indonesia. Sehingga setelah itu diberilah gelar dengan Wahabiyah. Nah, dakwah Wahabi. Ya, karena orang-orang yang tidak senang dengan dakwah beliau, yaitu yang mendakwakan tauhid dan mencela memberantas segala bentuk kesyirikan-kesyirikan, togut-togut dan cara-cara peribadatan yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga digelarilah mereka dengan pengikut para Wahabi. Naam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini ketika dakwah tauhid menyebar sampai ke negeri Hindi, Hindia melalui para hujjaj, para jamaah haji, yang haji kemudian pulang ke negerinya. Ya, di India dan juga bahkan di Inggris, yakni di Inggris. Ya, mereka ketakutan. Naam, karena mereka tahu bahwa dengan dakwah tauhid ini akan menyatukan kaum muslimin seluruhnya di negeri di seluruh dunia. Ya, kaum muslimun dapat bersatu di seluruh dunia karena sebab tauhid. Maka mereka takut. Ya, sehingga mereka melakukan berbagai makar-makar untuk menghalangi dakwah tersebut. Ya. Oleh karena itu mereka menggelari dengan dakwah al-Wahhabiyah. Nah, mereka gelar beri gelar dengan dakwah Wahhabiyah sehingga manusia takut dan mereka menjauh dari dakwah tersebut. Kama dzakara dzalika asy-Syaikh Ali At-Tantawi fi kitabih Asy-Syahid. Naam, dan juga Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Hal tersebut disebutkan oleh Syekh Ali At-Tantawi dalam kitabnya Asy-Syahid dan juga kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, bahwa nah, negara Inggris dan juga India dan selainnya ya ketika dakwah tauhid sampai ke negeri mereka melalui para haji ya dan juga melalui di negeri kita pedagang-pedagang Yaman yang pada saat itu uh, Syekh Naam, Asy-Syaukani rahimahullahu taala juga ya sangat mendukung dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Najd beliau pun menyebarkan dakwah tauhid di Yaman sehingga penduduk Yaman pun banyak yang menerima dakwah tauhid tersebut kemudian mereka masuk ke Indonesia melalui perdagangan-perdagangan dan sampailah pula dakwah tauhid di Indonesia sehingga mereka menggelari dengan dakwah al-wahhabiyah. Naam, dan sampai hari ini barakallahu fikum orang-orang yang menegakkan tauhid, menegakkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memberantas syirik dan bid'ah-bid'ah, mereka sangat benci dan tidak senang dengannya. Mereka gelari bahwa mereka itu Wahabi atau gerakan terorisme dan lain sebagainya. Padahal naudzubillah Imam Muhammad bin Abdul Wahab sangat mencela dan memberantas ya dakwah terorisme. Beliau sangat taat dengan penguasa. Naam, beliau sangat cinta dengan para penguasa, bahkan beliau berdakwah di Hijaz, penguasa-penguasa Hijaz di Mekah, Madinah dan sebagainya. Bagaimana mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana masyarakat taat kepada para pemimpin-pemimpinnya. Jadi sangat jauh dan tidak benar kalau dakwah Wahabiyah yang disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mereka katakan adalah dakwah terorisme. Naam. Dan kami pun ya mengatakan bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dakwah yang hak bahkan ulama menggolongkan beliau ke dalam hadis mujaddid pembaharu yang Rasulullah sebutkan di setiap 100 tahun Allah taala mengutus pembaharu-pembaharu Islam yakni yang mendakwakan Islam tauhid dengan benar. Nah, termasuk di dalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Sehingga kalau mereka inginkan dengan Wahabiyah adalah sandaran kepada beliau, maka kita justru senang dan menerima itu barakallahu fikum. Tetapi kalau mereka inginkan dakwah Wahabiyah adalah para terorisme, maka kami mengingkarinya. Itu tidak benar. Wallahu alam bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan barakallahu fikum karena waktu salatul isya kita cukupkan kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya wabillahi taufik subhanakallahumma wa bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh